Namun kata Allah, fastahabbul ama. Namun kaum Samud lebih memilih jalan yang di situ penuh dengan kegelapan. Milih jadi orang yang buta. Hidayah di depan mata tapi memilih kegelapan. Itulah kaum Samud. Wasamud alladzina jabu sokhra wad. Kaum Samud yang telah mencapai keahlian membikin rumah dengan melobangi gunung. Gunung berbentuk batu. Mereka lobangi dijadikan sebuah rumah-rumah. Sungguh mereka manusia yang hebat dari fisiknya saja maka apa maknanya fisik yang kuat yang hebat sementara hatinya tertutup dari hidayah sama halnya mereka ulaika kal an'am balhum adall semisal dengan binatang ternak balhum adall lebih hina Demikianlah sosok manusia. Kalau memilih jalan yang gelap, yaitu kesesatan daripada memilih hidayah. Hidayah sudah depan di depan mata kita. Jalannya Rasul SAW, jalannya para sahabat Rasulullah SAW, hidayah yang sempurna. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang sempurna Ikuti jalan mereka Allah ingatkan kepada bani kepada ahlul kitab Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw Kalau kalian wahai orang-orang kafir ahlul kitab mau beriman seperti imannya mereka kalian wahai para sahabat faqaditadau tadau sungguh kalian wahai ahlul kitab telah mendapatkan petunjuk demikianlah hidayah agama ini di atas jalannya Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang bersamanya Fa in tawallau kalau kalian berpaling tidak mau berjalan di atasnya fa innamahum fi syiqaq tidak lain mereka itu dalam keadaan berpecah belah oleh karena itulah ayuhanas kita sudah memiliki satu jalan berjalanlah di atasnya dan jalan hidayah itu artinya adalah jalan ilmu. Tidak mungkin jalan yang kita tempuh, jalan yang meraba-raba, mengira-ngira, bukan. Di atas ilmu. Alkitab wa sunnah dan jalannya para sahabat, para salaf. Sehingga salafiyin Orang-orang yang sangat ihtimam perhatian serius dengan ilmu. Karena sadar, karena dia paham, tidak mungkin menjadi seorang pengikut salaf kecuali mengerti jalannya. Dan karena itu barakallahu fikum sebagaimana para sahabat bersemangat mengumpulkan ilmu, hidayah. Sebagian mereka silih berganti bergantian dengan saudaranya untuk berangkat di majelis ilmu. Ketika tidak sempat datang, dia titip pesan kepada tetangganya, kamu berangkat, saya tidak bisa berangkat. Telah pulang ditanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah Umar ibn Khattab dengan tetangganya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada tetangganya apa yang disampaikan oleh beliau sehingga mereka adalah sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala karena memiliki hidayah ilmu wa tu taufiq maka masirul muslimin di penghujung bulan sya'ban yang sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan Maka marilah Kita menata diri kita Menata hati kita Menata niat baik kita Karena niat-niat yang baik Akan dicatat sebagai kebaikan Niat-niat yang baik Dicatat oleh Allah Ta'ala Sebagai kebaikan Niat baik kalau terlaksana dilipatkan sepuluh kalinya Sampai dilipatkan lebih dari itu Demikianlah seorang mukmin Berniat Bertujuan yang mulia Meraih surganya Allah Azza wa Jalla Maka ahlul jannah Mereka mengatakan Waqalu Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahdadiya laula an hadanallah. Ketika Ahlu jannah masuk surga, mendapatkan berbagai macam kenikmatan, mereka pun berkata, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alladzi hadana yang telah menunjukkan kepada kami jalan ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat petunjuk jalan surga ini kalau Allah tidak menunjukkan kepada kita. Hidayah mengenal jalan surga dan mereka bisa meraih surga sekali lagi adalah nikmat minallah. Sehingga ahlul jannah mengucapkan alhamdulillah alladhi hadana lihada hada wa ma kunna linahtadiya. Kita tidak dapat hidayah ini laula an hadanallah. Ya, karena itu bersyukurlah Ketika kita mendapatkan hidayah kefahaman terhadap Islam yang murni manhajnya Rasul sallallahu salam dan para sahabatnya itu jalan Islam yang murni yang masih jernih tidak tercampurkan dengan syahwat tidak tercampurkan dengan subuhat bersih murni lailuha kana hariha terang Warna terang itu waktu malamnya seperti waktu siangnya. Tidak ada yang tersamarkan. Inilah jalan kita ayuhanas. Jalannya salafiyin. Berjalan bersama ulamanya. Kibarul ulama. Dibimbing di atas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Yang kita mengharapkan dengan jalan tersebut kita meraih jannahnya sehingga sana sehatkan marilah dah berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu walaupun Ramadan bukan maknanya terputus dari menuntut ilmu maka se seorang muslim sadar sebagai hamba yang harus mentaati perintah meninggalkan larangan. Dia harus tahu mana larangan dan mana perintah. Karena dia lahir dalam keadaan jahil. Dia lahir dalam keadaan bodoh. waladhi akhrajakum mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun jahil lahir dalam keadaan jahil tidak ngerti tidak ngerti siapa bapaknya siapa bapak ibunya tidak tahu siapa saudaranya ini kondisi kita kalau kita tidak memperhatikan nasib kita sendiri, lahir dalam keadaan jahil terhadap agama ini, kita akan tetap bodoh. Maka oleh karena itu belajar. Dan yang lebih penting lagi, belajar dengan jalan pemahaman para salaf. Karena mereka Orang yang telah meraih hidayah secara sempurna. Kalau antum belajar dengan hisbiyin, ahlul hawa wa ahlal bid'ah, Anda tidak akan dapat hidayah. Karena kelompok-kelompok yang mereka tercampurkan dengan al-hawa, syahwat itu memilih prinsip agama yang cocok cocok dengan hawa nafsunya saja. Kalau cocok diambil, kalau tidak cocok dibuang. Ini adalah ahlul ahwa. Adapun ahlus sunnah adalah orang-orang yang mereka taslim, pasrah, tunduk dengan segala ucapan Allah Ta'ala dan Rasul. Walaupun tidak cocok dengan hawa nafsunya, harus dikalahkan ini prinsip agama kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walid walidihi wa waladihi wa nasi ajma'i. Tidak sempurna ayuhan nas iman salah seorang dari kalian sehingga aku nabi lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, seluruh manusia. Syahwat kecintaan pada harta, kepada manusia dikalahkan di atas kecintaan kepada rasulnya. Inilah prinsip para salaf. Sehingga para sahabat dahulu sampai marah kepada anaknya sendiri. Lantaran menolak hadis Rasulullah sallallahu adalah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Beliau ketika membawakan hadis Nabi, "La tamna'u nisakum ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang istri-istri kalian masuk ke masjid masjid Allah. Wal yakhrujna tafalat hendaklah mereka keluar tidak pakai minyak wangi tidak memakai minyak wangi kalaupun ke masjid maka Bilal dengan cemburunya cemburu terhadap kaum wanita agar mereka terjaga auratnya kemuliaannya dia berucap dengan kalimat yang berseberangan dengan ucapan beliau wallahi la amna'ahun anda Demi Allah Saya akan larang wanita-wanita itu masuk ke masjid Nabi sendiri mengatakan La tamna'u Tapi orang ini dengan semangatnya Kecemburuannya Menabrak ucapan Nabi Maka Abinya ini Ibnu Umar marah Ya subbuhu sabban Lam yusma' qat saya belum pernah mendengar abiku marah dengan marah seperti itu sebelumnya. Kemarahan ini bukan karena perebutan harta. Kemarahan ini bukan karena kedudukan dunia. Kala. Para salaf lebih mencintai akhiratnya daripada pujian manusia, harta yang ada di tangan manusia. Kala. Tapi yang ada di hati mereka adalah agama yang lebih mereka cintai. Sampai saat Ibnu Umar mewafat, datanglah Bilal meminta maaf atas kesalahan ucapannya. Namun Ibnu Umar dengan tegas tidak mempedulikan karena masih ingat atas ucapan menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya berdiri di sebelah kanan, beliau memalingkan ke kiri. Anaknya berdiri sebelah kiri, dia memalingkan ke kanan. Masih ingat. Anaknya ini menentang salah satu ucapan Nabi SAW. Ucapan yang sangat dicintai. Ini baru satu ucapan. Bagaimana kalau orang-orang Islam liberal atau yang semodel mereka mereka mengkritisi Al-Quran mengkritisi hadis Nabi SAW bicara pada zaman itu tentu akan lebih keras ucapan para salah ayuhan nas di masa seperti ini sungguh syaitan telah menyebar dengan menyebarkan berbagai macam pemahamannya yang komunisnya, yang liberalismenya, bahkan yang terorisme pun adalah bagian yang tidak lepas dari mencoreng dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tantangan berat bagi kita ahlus sunnah. Namun kita mohon kepada Allah taala dengan talabul ilm kita sibukkan diri dengan membaca hadis Nabi dan kita mohon dengan sebab ini Allah mudahkan dakwah kita ahlu sunnah, dakwah yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kembali kepada pelajaran Barakallahu fikum masih membahas tentang tanjim bab perbintangan. Tayyib. Telah sampai hadis ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk surga. Yang pertama mudminul khamr. Orang yang kecanduan minum khamr. Kecanduan mak maksudnya orang yang terus menerus minum khamr, tidak mau bertobat. Sampai mati demikian. Mudminul khamr. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Rahim adalah kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Kerabat yang terdekat adalah bapak ibu kita. Lebih ke bawah anaknya, anak-anak kita. Menyamping Saudara dari bapak, saudara dari ibu kita. Ke atas, kakek kita ke atas. Itu adalah kerabat kita. Yang kita diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Sekarang yang ketiga. Qala wa qawluhu wa musaddiku bisihri. Golongan yang ketiga orang yang tidak masuk surga adalah orang yang membenarkan dengan sihir membenarkan sihir hadza huwa syahidul bab ini adalah syahid dalil pada bab babnya bab tanjim perbintangan tapi disebutkan di sini musaddiqu orang yang membenarkan sihir, praktek sihir. Kenapa? Ini sihir, ini perbintangan. Apa hubungannya? Wa wajuhu anna ilma tanjim nau'un minas sihri. Sisi hubungannya antara sihir dengan perbintangan adalah kata syih bahwa ilmu perbintangan termasuk ilmu sihir. Ilmu perbintangan termasuk ilmu sihir. Maka disebutkan di sini faman saddaqa Siapa yang membenarkan sihir berarti faqad saddaqa binau'in minas sihri. Dia telah membenarkan jenis dari praktek sihir. Faqad sabaqa sudah lewat hadisnya. Hadis Nabi SAW manika tabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang iqtabasa mengambil. iqtabasa itu mengambil. Cabang dari ilmu perbintangan. Ilmu ramalan, bintang Fakat iktasab iktasbasa sungguh dia telah mengambil syu'bah minas sihir Cabang dari praktek sihir. Berarti yang mengambil ilmu perbintangan sama saja mengambil cabang ilmu sihir. Hadis Nabi sallallahu alaihi yang sudah lewat itu hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga wal musaddiq bihi wal musaddiq bima yukhbiru bihil munajjimun sehingga orang yang membenarkan sihir berarti membenarkan apa yang dikhabarkan para ahli perbintangan, ramalan bintang. Faida qalal munajib sebagai contoh. Kalau ada peramal bintang. Entah di koran, entah di HP, entah di majalah, dia menulis Ramalan bintang. Apa itu ramalannya? Saya dusukada wakada. Pada bulan ini tahun apa namanya? Tahun kera atau tahun monyet begitu akan terjadi demikian demikian. Wasadakobihi. Lalu seorang membenarkan ramalan-ramalannya maka orang yang membenarkan ramalan munajim fa innahu la yadkhulul jannah ancamannya Allah dia tidak masuk jannah kenapa diancam dengan ancaman yang berat ayuhan nas orang yang percaya dengan para peramal bintang orang meramal nasib orang atau nasib negara atau meramal ramalan-ramalan ini dikatakan tidak masuk jannah li'annahu sadaqa bi'ilmil ghaib li ghairillah dia telah membenarkan dengan perkara yang gaib li ghairillah kepada selain Allah Perkara yang goib yang tahu hanya Allah. Apa yang terjadi hari esok manusia tidak tahu. Wa madadri nafsun Mada taksibu ghada. Dalam surat Luqman. Sebuah jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Hari esok saja tidak tahu. Apalagi bulan mendatang, bulan ini ekonomi sepi. Bulan mendatang ekonomi ramai. Wong besok saja tidak tahu ke bulan depan. Wa ma tadri nafsun taksi taksibu Bagaimanapun najib mendahului Allah. Kalau Anda lebih mengedepankan ucapan munajim berarti Anda mengalahkan Allah. Ucapan Allah taala. Dalam surat An-Nahl, An-Naml 65 Allah Ta'ala mengkhabarkan ilmu goib yang tahu hanya Allah, bukan para peramal. Kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Kula ya'lamu katakan Muhammad la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Tidak ada yang tahu Orang yang di langit, para malaikat. Dan yang di bumi. Malaikat tidak tahu. Yang di bumi tidak tahu. Apa itu? Al-ghaiba perkara yang gaib illallah. Kecuali Allah. Wa ma mereka tidak merasakan, tidak mengetahui ayyana yub'asun, kapan akan dibangkitkan setelah kematian. Sehingga orang yang mati diperintahkan untuk menunggu sampai datangnya hari kiamat. Summa inakum yaumal kiamati tub'asun. Lalu kalian nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Tapi kapan? Tidak tahu. Sehingga orang yang mukmin berdoa. Tak kalah dikubur dan diperlihatkan surganya Allah. Allahumma aqimis sa'ah. Kai'atyu ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar saya kembali berkumpul dengan keluarga saya dan harta saya. Ini orang mukmin. Tapi orang kafir munafik manakala melihat azab yang berat, beliau pun berdoa, Allahumma la taqimis sa'ah. Jangan segerakan hari kiamat. Dan yang tahu kecuali Allah. Jangankan hari kiamat, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril Ya Muhammad akhirnya anis sa'ah Wahai Muhammad kabarkan kepadaku kapan kiamat Apa jawaban beliau Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il Tidaklah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya Yang bertanya tidak tahu Yang ditanya juga tidak tahu Wa ingkila Kalau ada yang bertanya Limada la yaj'al la yaj'alu zihrahu na'ama? Kenapa tidak dijadikan di sini membenarkan sihir dengan kalimat yang mencakup at-tanjim wa ghairu tanjim? Kenapa tidak dijadikan sihir di sini secara umum? Baik. Liyashmala tanjim supaya perbintangan itu masuk kepada sihir wa tanjim ataupun selain perbintangan ujib dijawab innal musaddiq bima yukhbiruhu minas saharah min ilmil ghaib yashmudul wa'id huda orang yang membenarkan apa yang dihabarkan saharah para tukang-tukang sihir hmm. dari perkara ilmu goib maka tercakup di sini ancaman tidak masuk surga. Kalau tadi kan wal musaddiq orang yang meramal perbintangan lalu kita membenarkan ramalannya ancamannya tadi demikian pula tukang sihir. Amal musaddiq di analis sihri adapun orang yang percaya bahwa praktek sihir ada pengaruhnya Sihir itu ada pengaruhnya. Kita percaya. Ya. Sihir itu ada pengaruhnya, kita percaya. Tapi lihat tadi, orang yang percaya dengan ramalan bintang itu termasuk sihir. Itu berarti berbicara perkara gaib yang hanya tahu hanya Allah, hanya Allah taala. Adapun kalau orang percaya sihir itu ada pengaruhnya, fala yalhaquhu hadzal wa'id. Tidak termasuk mendapatkan ancaman ini. Kenapa? Itla syaka anna lisihri ta'thira. Sebab tidak diragukan sihir itu punya pengaruh. Ini akidah sunnah. Beda dengan Mu'tazilah ada seorang tokoh Mu'tazilah mengatakan bahwasanya sihir itu tidak ada. Sehingga melemahkan hadis Bukhari. Kisah tentang beliau terkena sihirnya orang Yahudi. Dikritisi hadisnya. Mana mungkin orang yang maksum kok bisa kena sihir? Lihat. Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari pengaruh sihir. Ahlus sunnati wal jamaah yakin ada. Baik secara dalil, baik secara kenyataan. Ternyata ada praktek sihir sampai sekarang. Bahkan di negeri kafir ada perguruan tinggi belajar jadi tukang sihir. Bukankah ada? Dan punya pengaruh. Iya. Sehingga lakin ta'siruhu takhayul, tapi pengaruh sihir itu takhayul. suatu hal yang khayalan. Mer melihat sesuatu dia sesuai dengan kenyataan, takhayul. Misluma ma waqa'a min saharati fir'aun. Sebagai contoh apa yang dilakukan, dipraktekan, apa yang terjadi dari tukang sihirnya Firaun haitsu saharu ayunan nas hatta ra'au hibala wal asiya ka'anna hayatun tas'a. Contohnya apa? Tukang sihirnya Firaun. Ketika datang dakwah tauhid, dakwahnya Nabi Musa. dakwah tauhid, dakwahul haq. Fir'aun dengan bala tentaranya mengumumkan siap kumpulkan tukang sihir akan dapat upah yang besar kalau mampu mengalahkan Fir'aun maka mereka pun barakallahu fikum mengumpulkan tambang-tambang. Tambang. Maka kemudian dibacakan mantra-mantra karena sihir ada mantranya. Komat kamit komat kamit. Orang berkumpul di tanah yang lapang melihat di waktu waktu siang supaya lihat. Maka apa yang terjadi? Saharu ayunan nas. Mereka mensihir mata manusia. Hatta ra'au hibala wal asiyah sampai mereka melihat tambang tongkat itu seperti hayatun tas'a. Seperti ular yang bergerak-gerak. Hmm. Mata dikelabui. Mata dikelabui oleh tukang sihir tambang seolah ular. Hmm. Begitulah sihir. Wa in kana la haqiqata lidzalik, walaupun tidak ada hakikatnya, itu tambang saja. Iya. Cuman mata manusia disihir dengan mantra-mantra tukang sihir. qad yashuru sahir sakhson, itu contoh yang nyata. Ada. Wahai Mu'tazilah. Ahlu sunnah percaya qad yasharu sahiru sakhson dan sungguh seorang sihir mensihir seseorang fayaj'aluhu yuhibbu fulanan wa yubghidu fulana seorang disihir apa itu sihirnya yuhibbu fulanan mencintai seseorang wa yubghidu fulanan benci kepada seseorang wa huwa muathir itu pengaruh sihir suami istri yang tadinya dari awal pernikahannya saling mencintai, ada pihak ketiga masuk. Hmm. Apa yang dilakukan pihak ketiga ayuhan nas? Datang ke tukang sihir. Kiai atau dukun. Orang pinter katanya. Minta mantra-mantra. Atau minta air putih. Ya. Dibacakan mantranya. Minumkan kepada istrimu. Atau minumkan kepada wanita itu berbalik istri yang tadinya setia luar biasa berbalik sekarang mengejar-ngejar pihak ketiga tadi hancur keluarga ini karena masuknya tukang sihir terjadi ada seorang bawahan ingin dicintai atasannya main sihir juga ada orang ingin dipilih orang banyak, main sihir juga. Iya. Sihirnya bukan pakai uang. Serangan apa namanya? Serangan si, uh, gelap, bukan serangan gelap. Karena nyerang waktu gelap. Sihir juga. Ini mantra. Ya main ini, ya main mantra juga. Sihir. Dan itu bisa mempengaruhi hati orang. Bahkan para pedagang pun tidak kalah. Mau berangkat di depan pintu komat komat kamit komat komat kamit. Iya. Sebelum berangkat ke pasar komat kami di depan pintu baca mantra supaya orang yang lihat jadi seneng kesengsem ke dia, beli ke dia. Masya Allah. Bukan ada pengaruhnya? Ada. Makanya kita berlindung diri setiap mau tidur baca ayat kursi falak annas al-ikhlas pagi sore baca wirid dikir yang diajarkan beliau SAW membentengi sihir yang jahat Dalil yang menunjukkan sihir ada pengaruhnya dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Baqarah 102. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ fayata'allamun maka manusia pun belajar minhuma kepada Harut dan Marut Harut dan Marut diturunkan di Babilonia di Babil negeri Babil untuk memfitnah manusia maka Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia ilmu fitnah sihir ma yufarriku bainal mar'i wa zauji yang bisa memisahkan suami dari istri hmm. suami pisah dari istrinya dengan sihir iya. bisa terjadi? bisa entah ajian semar ngamuk apa mesem semar ngamuk apa mesem sehingga benar-benar porak-poranda sebuah keluarga sehingga iblis memberikan mahkota kepada orang yang bisa, setan yang bisa memisahkan suami istri. Dinobatkan, dipanggil, Wah, orang yang bisa menggoda orang bisa zina, ah belum. Orang iblis yang dipanggil setan bisa menggoda orang bisa makan riba, ah belum. Tapi begitu datang Laporan saya berhasil memisahkan si fulan dengan si fulana. Dipanggil, diberi mahkota oleh iblis. Itu tukang sihir pekerjaan jahat. Barakallahu fikum. Maka jangan bersembunyi di belakang penampilan. Kan tidak mau dikatakan orang jahat, Bok. Apa ada orang jahat dikatakan jahat? Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Sehingga kadang berpenampilan wah, wah, orang pinter ini. Pekolan suah, putih. Bukan hitam, putih. Berpenampilan seperti seorang yang alim. Barakallahu fikum. Tapi kalau prakteknya sihir, ini sekali lagi adalah mengerusak masyarakat. Itu dalil dalam Al-Quran. Sehingga fatastiqu bi atharis sah sihri ala hadal wajhi la yadkhulul wa'id sehingga membenarkan pengaruh sihir dalam bentuk seperti ini tidak masuk kategori orang yang diancam tidak masuk surga li'annahu tasdikun bi amrin waqi' karena dia membenarkan sesuatu yang nyata nyata terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan beliau disihir oleh Yahudi. Orang Yahudi menyihir Rasulullah SAW. Dan itu terjadi dalam hadis Bukhari. Walaupun diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Sihir diingkari. Siksa kubur pun diingkari. Ya. Tokoh Isbu Tahrir. Abdurrahman Baghdadi mengingkari adanya riwayat akidah ahlu sunnah adanya siksa kubur mundur maka berhati-hati dari orang-orang yang bertanggung jawabkan akidahnya karena merusak akidah kaum muslimin termasuk ini diyakini oleh ahlu sunnah ada pengaruh sihir Amma man sadaqa bi anna sihra yu'athiru fi qalbil a'yan bi bihaitsu yaj'al khasaba dhahaba wa nahwi dhalik fala syakka fi duhulihi fil wa'id. Adapun kalau orang yang membenarkan bahwa sihir itu punya pengaruh di hatinya. Fi qalbil a'yan, di hati person-person. Seorang yang melihat sihir langsung hatinya percaya bihaitsu yaj'alul khashab seperti tukang sihir menjadikan khashab kayu zahaba jadi emas. Dia percaya, wah ini wali. Koran ada tukang sihir, koran dimasukkan koper. Sebelumnya sholat empat kiblat. Sholat tema ngulon, selatan, timur, barat. Komat kamit, komat kamit. Buka kopernya. Jadi uang. Masya Allah. Tapi dia sudah melanggar perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Solat model apa itu? A'udzubillah min dalik. Tapi kalaupun itu ada, jangan dipercaya. Setelah sekian tahun terbongkar, ternyata punya mesin cetak uang palsu. Wah. Terbongkar aibnya orang ini. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnah yakin ada pengaruh sihir, tapi tidak seperti yang diyakini oleh mereka yang percaya dengan ilmu perbintangan. Wassalamualaikum alaihi wasallam. sebagai pengumuman hari Ahad insya Allah pekan kelima taklim khusus bersama Al Ustad Saiful Bahri dari Mujur Korea seperti biasa jam setengah dua insya Allah.